Ini barakallahu fikum kaidah yang sangat umum. Tidak hanya berkaitan dengan masalah ma'rifatul haqqi wal batil. Tidak hanya dalam mengenal al-haq dan al-batil tetapi juga berkaitan dengan semua perkara-perkara ilmu agama. <coughs> Barakallahu fikum. Sebagai contoh ikhwanafitina azzakumullah terkait dengan masalah al-ijma' terkait dengan masalah kesepakatan para ulama ijma al ulama disebutkan bahwasanya ijma itu yang mu'tabar ialah ijma'nya ulama pada bidangnya masing-masing disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Muqaddamah Usul Tafsir beliau mengatakan ketika membahas tentang masalah ijma' wa idza kana al-ijma'u ala tasdiqil khabari mujiban lil qat'i bihi fal i'tibaru fi dhalika ijma'u ahli al-'ilmi fil hadith كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة Apabila kesepakatan untuk membenarkan sebuah berita memastikan kebenaran khabar tadi maka yang mu'tabar dalam bab itu ialah ijma'nya para ulama ahli khabar, ahli hadith. Sebagaimana yang mu'tabar terkait dengan ijma' kesepakatan para ulama dalam perkara hukum ialah ijma'nya para ulama yang ahli dalam perkara perintah, larangan dan perkara mubah, yakni ijma'nya para fukoha. Ini kaidah umum ya, Kalau yang dibicarakan itu ialah ahli hadis, maka pembahasan hadis maka yang mu'tabar ijma'nya li hadis kalau yang dibahas adalah masalah fiqh, maka yang mu'tabar ijma'nya para fuqaha kalau yang dibahas masalah tafsir yang mu'tabar ijma'nya ahli tafsir kalau yang dibahas masalah nahu maka yang mu'tabar ijma'nya ulama nahu demikian seterusnya sehingga kembali kepada ahlinya masing-masing Barakallahu fikum. Begitu pula ikhwan azzakumullah dalam perkara al-jarh wa ta'dil misalkan. Barakallahu fikum ada kaidah di kalangan para ulama tentang masalah ini. Di antara kaidah bawabit al-jarh wa ta'dil ialah qad yatakhassasu rawi fi fannin min fununir riwayah bisababi ma يبذله fihi min juhdin fi talaqih wa فيكون fayakunu hujjatan fi الفن. fan terkadang seorang rawi dalam perkara al-jarh wa ta'dil dalam perkara periwayatan terkadang seorang rawi itu memiliki khususiyah spesialisasi dalam sebuah bidang dari bidang-bidang periwayatan dengan sebab upaya maksimal yang dia kerahkan untuk menimba ilmunya atau menyampaikannya. Sehingga rawi tadi menjadi hujah pada bidang tersebut. Ada dalam bidang yang lainnya tergantung. Kadang hujah, kadang tidak hujah, bahkan kadang baif. Syahidnya ketika dia menjadi pakar dalam sebuah bidang, maka dia hujah dalam bidang tadi. Adapun yang lainnya tergantung keadaannya masing-masing. Al-Imam Zahabi rahimahullahu taala dalam Syiar Alamin Nubala beliau menyatakan kana Asim thabtan fil qiraah saduqan fil hadith waqad wathaqahu Abu Zur'ah wa jama'ah Asim yaitu Asim bin Bahdalah atau Asim bin Abi Nujud Beliau sabtan fil qiraah. Kokoh hujjah dalam ilmu qiraah. Sodukan fil hadith. Tapi dalam perkara hadith, dia rawi yang soduk saja. Dihasankan hadisnya. Barakallahu fikum. Kata al-imam al zahabi rahimahullah setelah itu. Wa ma zala fi kulli waktin yakunul alimu imaman fi fannin muqassiran fi funun. Dan senantiasa ada pada setiap waktu, setiap masa, seorang alim itu imam dalam sebuah bidang, dia kurang dalam bidang-bidang yang lainnya. Itu perkara yang biasa barakallahu fikum. Dicontohkan seperti hafiz Ibnu Sulaiman, muridnya Asim. hafiz عن عاصم حافظ بن سليمان ثبت في القراءة قوقة حجة dalam ilmu qiraah wahiyan fil hadis tapi dia sangat-sangat lemah dalam bidang ilmu hadis wal a'mash al imam al a'mash bi khilafih kana thabtan fil hadis layinan fil huruf al a'mash beliau kokoh hujjah dalam perkara hadis tapi lemah dalam perkara ilmu qiraah. Wa hakadha. Ini semuanya khonamtina azakumullah merupakan kaidah umum di kalangan para ulama una bahwasanya masing-masing bidang ilmu agama itu ada pakarnya. Likulli fannin rijaluh. Setiap bidang ilmu agama ada pakar-pakarnya. Bahkan mereka menjelaskan terkait dengan masalah-masalah fitnah dan semisalnya dikatakan likulli harpin rijalu atau lil hurubi rijaluha pada peperangan-peperangan itu ada pahlawan-pahlawannya ini kaidah umum ya begitu pula dalam pembahasan kita kali ini dalam pembahasan masalah fitnah hizbiyah syubhatul hizbiyyin terkait dengan ma'rifatul haqqi wal batil juga demikian Masing-masing memiliki keahlian. Masing-masing memiliki spesialisasi. Maka yang menjadi pembahasan kita sekarang ini. Kita merujuk kepada ulama sunnah. Tidak semata-mata ulama sunnah. Kita juga merujuk kepada ulama kibar. Bukan semata-mata ulama kibar, tetapi kita merujuk kepada ulama kibar yang pakar dalam bidang masalah kita ini. Dicontohkan seperti Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah. Sehingga ketika beliau berbicara berbeda dengan yang lainnya, beliau memiliki hujah yang begitu kuat, maka kita merujuk kepada beliau Syekh Rafi bin Hadi dan ulama yang bersama dengan beliau dikarenakan pakarnya, dikarenakan beliau ahlinya dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada ulama-ulama yang lain. Hakata. Bukan ta'asub, bukan fanatisme, bukan mendewakan beliau, bukan menuhankan beliau, tidak. Ada ilmunya ini, ada kaidahnya. Kembali kepada pakarnya dalam masing-masing bidang ilmu. Ada wabah. Kemudian setelah itu al-muallif hafizahullah taala menjelaskan fahadhihi al-qa'idah يحصل بها الجواب عن كثير من الشبه التي تثار بين السلفيين kaidah ini dengan kaidah ini akan tercapai sebuah jawaban dari kebanyakan syubhat yang diselontarkan, yang disebarkan di kalangan salafiyin. Hina ya'taridul mu'tarid Ketika ada orang yang menyanggah, dia mengatakan bi anna fulanan minan nas alladhi jarrahahu ulama qad zakkahu ba'd al-masyaikh salafiyyin Si fulan dari kalangan manusia, si fulan yang dijarah oleh para ulama, yang ditahdir oleh para ulama, sudah ditazkiyah oleh masyayikh salafiyyin Ini syubhat. Ini syubhat. Yang ini mentahdir, ada yang mentazkiyah, Beliau mengatakan dengan kaidah ini akan terjawab, akan terjawab muskilah-muskilah yang semacam ini barakallahu Fayuqal kata beliau. Maka dikatakan, hum masyayikh salafiyun. Mereka semua adalah masyayikh salafiyin. Semuanya ulama sunnah, semuanya masyayikh sunnah, semuanya ulama al-kifar. La yatakallamu fihim insanun ala sunnah. Tidak ada seseorang pun yang di atas sunnah yang membicarakan tentang mereka. Tidak ada. Kalau kalau kalau, kalau kamu sunni, kalau kamu salafi, tidak mungkin engkau membicarakan mereka. Mereka semuanya para ulama salafin, ulama kibar ahlu sunnah. Tidak ada seorang pun di atas sunnah yang membicarakan mereka. Tidak ada demikian. Nahsabuhum kadzalik wala nuzaki 'ala Allahi ahadah. Kita mengira demikian dan kita nggak mentazkiyah siapapun atas nama Allah Azza wa Ini yang pertama ya kawan. Antum katakan mereka semuanya salafin. Mereka semuanya ulama sunnah. Mereka semuanya ulama kifar ahlu sunnah. Kita mencintai mereka. Menghormati mereka. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahlu sunnah yang membicarakan tentang masalah mereka. Tapi. فَكَيْفَ يُزَكُّونَ بَعْضَ الْأَصْحَاسِ الْمُنْحَرِفِينَ alladzina yaruddu alaihimul masyayikhul akharun. Tapi bagaimana mereka mentazkiyah sebagian orang yang menyimpang yang dibantah para ulama yang lainnya? Jawabannya fal jawab. Jawabannya barakallahu fikum annaka idha tabbaktal qaidatas sabiqah. Jawabannya bahwasanya kamu kalau menerapkan kaidah yang telah lalu yang keempat dan yang ketiga yang tadi. Masalan, ta'lamu masalan kamu akan tahu misalkan anna haula'il masyayikh alladzina yusakuna ba'd al-majruhin wa hum la ya'lamuna bi haqiqati halihim aqallu khawdan fi mithli hadhihi al-masail. Kita mengatakan para masyayikh tadi, para ulama tadi yang mentazkiyah sebagian orang yang dijarah dalam keadaan mereka tidak tahu hakikat keadaan mereka tadi. Bisa jadi masyayikh tadi itu sedikit berbicara tentang masalah-masalah semacam ini. Bukan pakarnya. Waqat tantali alaihim ba'du hadhil umur. Sehingga terkadang mereka menghadapi atau menimpa mereka beberapa perkara-perkara yang semacam ini. Husnukan sama mereka, kadang membela mereka, kadang mentazkiyah mereka orang yang menyimpang dikarenakan satu tidak mengetahui hakikat keadaan mereka. Yang kedua, tidak mengetahui al-batil secara terperinci. Sedikit berbicara tentang al-batil dengan terperinci, global saja. Barakallahu fikum. Ini dengan ulamanya. Belum mengatakan la li'annahum yuwafiquna haula'il mubtadi'ah la abada Bukan karena masyayikh tadi menyepakati ahli bid'ah itu. Tidak. Sama sekali tidak. Hum ab'adun nasi an hadal amr. Mereka adalah orang yang paling jauh dari perkara ini. Jangan dikira syekh fulan mentazkiah fulan. Padahal seorang mubtadi, seorang yang menyimpang. Jangan antum kira syekh tadi menyepakati bid'ahnya dia. Tidak. Yang menjadi masalah, syekh tadi tidak tahu hakikat orang tadi atau syekh tadi pengetahuan dia tentang perkara batil makarnya ahlul batil kurang bukan pakarnya sehingga muncul husnuban muncul tazkiyah muncul pembelaan dan semisalnya barakallahu fikum sehingga barakallahu fik kita tidak menyalahkan alim tadi kita memberikan uzur kepada mereka memberikan uzur kepada mereka mungkin tidak tahu mungkin tidak detail pemahaman dan pengetahuannya dan semisal. Barakallahu fikum. Taib. Di sini beliau Al-Muallif hafizahullah taala menyebutkan sebab yang lain. Kenapa ulama-ulama salafiyin tadi sampai bisa mentazkiyah orang-orang yang menyimpang? Beliau menyoroti ahli bid'ahnya. Ini sisi yang kedua. Katanya muallif hafizahullah ولكن هؤلاء المبتدعة يأتون يتمسحون بهم ويبكون بدموع التماسيح ويظهرون لهم السنة وأنهم يريدون الحق وأنهم مظلومون tetapi ahli bid'ah tadi datang kepada masyayikh salafiyin yatamassahuna bihim mereka mengusap-usap mereka mendekat-dekat mengusap-usap masyaikh tadi, ini berusaha mendekati mereka. Mereka menangis dengan tangisan buaya di depan masyaikh tersebut, menampilkan sunnah di hadapan ulama-ulama tadi, menyampaikan mereka hanya ingin al-haq, mereka terbolimi, mereka begini, mereka begitu. Barakallahu fikum. Ini yang jahat siapanya ya, Pak? Hizbiyinnya. Yang kejam siapa ya, Pak? Alifidahnya. Menyembunyikan hakikat kondisi mereka menampilkan secara zahir sunnah. Nangis-nangis di depan para ulama. Kami terzolimi ya syir. Ada sebagian teman-teman kami mentahdir kami dengan tanpa hak. Memboikot kami, menghancur kami. Bahwa ila akhir kami terzolimi. Menampilkan sunnah di depan masyayikh tadi. Sampai dapat. Nah, sampai dapat tazkiyah. Sampai dapat rekomendasi pujian. Para masyayikh, ya secara bohirnya. Para masyayikh tidak tahu betul seluk beluk mereka. Secara bohirnya. Mereka nampaknya baik. Menampilkan sunnah. Tidak ada tanda-tanda mereka orang jelek. Akhirnya apa ya Membela mereka. Akhirnya apa? Mentazkiyah mereka. Kata beliau, "Fal masyayikh qad yudafi'una 'anhum maka para masyayikh tadi terkadang membela mereka. Wannan minhum annahum mazlumun. Dikarenakan masyayikh tadi mengira orang-orang itu terzalimi. Wa annahum alal haq. Dan mengira bahwasanya mereka di atas al-haq. Falidhalik. Oleh karena itu kata beliau. Idza arafna hadhil qa'idah. Kalau kita mengetahui kaidah ini, kharajna minal kathir min hadhil masyakil. Kita akan bisa keluar dari banyak muskilah-muskilah semacam ini. Kita mengatakan tazkiyah masyaikh tadi untuk bab ini la tanfa. Enggak ada manfaatnya. Yang kita jadikan sebagai rujukan, yang kita ambil ucapannya para masyaikh, para ulama al-kibar, as-salafiyin yang telah membongkar penyimpangan mereka ini. Ini yang lebih tahu siapa mereka, lebih mengerti syubhatnya mereka, lebih mengerti permainan mereka, makar-makar mereka. Hongkar sama para ulama. Sementara yang ini tidak mengetahui hakikat kondisi orang-orang tersebut. Maka kembali kepada pakarnya masing-masing. Kita mengatakan haulai munharifun. Mereka orang yang menyimpang. Haulai hizbiyun. Mereka, mereka adalah orang yang hizbi. Dengan keterangan masyaikh-masyaikh tadi. Adapun masyaikh fulan wa'alan. Kita hormati mereka. Masyaikh salafiyin. Kita muliakan. Kita hormati. Kita cintai. Tetapi mereka tidak tahu rincian-rincian masalah ini. Belum paham tentang hakikat kondisi mereka. Dan yang jahat, hizbiyinnya. Mereka berupaya untuk mengelabui masyarakat tadi. Dengan menampilkan sisi-sisi wahir baiknya mereka. Dengan tanpa memperinci tentang keadaan-keadaan mereka. Intah. Selesai. Tadi pun azakumullah perlu diketahui. Bahwasanya apa yang disampaikan sama al-muallif di akhir tadi itu merupakan ciri khasnya hizbiyin. Ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Bersembunyi di balik masyayikh yang tidak tahu siapa mereka. Untuk mendapatkan tazkiyah mereka. Kalau sudah dapat, disebarkan ke sana kemari, dengan luar biasa dijadikan sebagai hujah untuk membantah para ulama yang membongkar aib mereka. Itu ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bidah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika beliau berbicara tentang ashabul ahwa'i wal bidah. Kata Ibn Taimiyah wa haula'i قد يجدون من كلام بعض المشايخ كلمات مشتبهة مجملة فيحملونها على المعاني الفاسدة mereka ini kata beliau ahli bid'ah ini terkadang mendapati dari ucapan sebagian masyayikh kalimat-kalimat yang samar yang mujmal Lalu mereka bawa kepada makna-makna yang rusak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini jahatnya di bid'ah. Ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa juz yang kedua halaman 374. Barakallahu fikum. Na'ma ya ikhwan. Juga dinyatakan oleh Al-Imam Syaukani. Dinyatakan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam kitabnya ada Talab wa muntahal Arab halaman yang ke-43 Al-Imam Syaukani rahimahullah menyatakan waqad jarat qa'idatu ahli bid'ah fi sabiqid dahri wa lahiqihi sungguh telah berlangsung kaidahnya ahli bid'ah semenjak zaman dahulu sampai sekarang apa itu bi annahum yafrahun bisuduril kalimatil wahidah an alimin minal ulama wa yubalighuna fi ishariha wa idha'atiha fima bainahum wa yaj'alunaha hujjatan li bid'atihim wa yadrifuna biha wajha man ankara alaihim tegas gamblang ucapannya Syaukani rahimahullah kata beliau telah berlangsung Koidahnya ahlul bid'ah. Dulu sampai sekarang. Mereka itu sangat bersuka cita. Ketika ada, ketika muncul satu kalimat saja. Satu kalimat saja. Dari seorang alim, dari ulama-ulama sunnah yang mendukung mereka. Satu kalimat saja. Maka mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk memasyhurkannya menyebarkannya di tengah-tengah mereka, dijadikan sebagai hujah untuk mendukung bid'ahnya dan mereka gunakan untuk memukul wajah orang-orang yang mengingkari mereka. Satu kalimat. Satu kalimat barakallahu fikum tidak banyak-banyak. Langsung mereka sebarkan di langsung Disebutkan pula oleh sebagian ulama yang lain. Di antara Kesempatan-kesempatan yang diambil oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah memunculkan bid'ahnya. Dan itu merupakan ciri khasnya mereka ya ikhwan. Ashabul ahwa'i wal bid'ah ya ikhwan. Kalau mereka sudah dibongkar. Terbongkar. Penyimpangan-penyimpangan mereka. Oleh para ulama di sebuah tempat. Mereka akan lari. Pindah ke tempat yang lain. Mencari ulama yang lain di wilayah yang lain, di negara yang lain yang tidak tahu keadaan mereka. Berusaha mencari-cari fatwa, begitu dapat langsung dibawa pulang untuk menghantam ulama yang tadi pertama membongkar penyimpangan mereka. Itu ciri khasnya hizbiyin, terutama di zaman sekarang ini khonafidin azab. Ketika ulama tadi yang tidak tahu menau dikasih tahu sama saya yang lainnya, hati-hati haulai la'abun. Hati-hati mereka itu para la'ab, mereka para makirun. Sadar ditinggalkan sama mereka. Memang mereka itu mutasyadid. Memang mereka itu orang yang keras. Dibuang. Cari yang lainnya lagi. Ketemu sama yang lainnya lagi. Oh dipakai. Bersama kami Syekh Bulan, Syekh alam, Dia mentazkiah kami. Karena nggak tahu. Dikasih tahu lagi sama yang lainnya. Hati-hati. Ini Haulai ahlul makr wal khida. Hati-hati. Oh begitu, ditinggalkan. Marah lagi, buang sama mereka. Memang satu orang ini sama dengan haula itu. Sama aja dengan mereka-mereka itu. Cari lagi yang lain. Terus begitu. Setiap ada alim, setiap ada syekh dari masyayikhus sunnah yang tahu keadaan mereka, langsung dimusuhi. Langsung dicacimaki, langsung diingatkan. Cari yang lainnya yang tidak tahu keadaan mereka. Sampai ketemu dengan orang-orang yang dikatakan alim atau dikatakan syih yang satu tipe dengan mereka. Yang satu pemahaman dengan mereka. Akhirnya kelop Dapat. Barakallahu fikum. Itu merupakan ciri khasnya al-hizbiyun. azakumullah. Maka ketika para masyaih salafiyin Masyaikh Salafiyin yang terkena mereka kita tidak menyalahkan syekhnya tetapi kita menyalahkan hizbiyinnya kita menyalahkan orang-orang yang suka membuat makar ini tadi begitu kejam begitu jahat sampai mengorbankan para masyaikh sunnah dan mengadu domba antara para masyaikh masyaikh sunnah dan masyaikh salafiyin barakallahu fikum. Ala kulli hal kembali kepada kaidah tadi. Dalam semua bab harus kembali kepada ahlinya masing-masing. Dalam perkara hizbiyin, membantah hizbiyin, syubhatul hizbiyin, di zaman sekarang ada ulama-ulama yang diakui pakar dalam bidang ini. disebutkan dari nama-namanya Asyik Rafi bin Hadi Al-Madkhali dan juga masyarakat yang lainnya kepada mereka lah kita kembali dalam berbagai macam permasalahan, masalah-masalah fitnah, masalah-masalah hizbiyah dan masalah masalah membongkar makar-makar hizbi. Bukan ta'asub, tetapi itulah yang namanya kaidah ilmiah, kaidah para ulama una dalam semua bidang-bidang ilmu agama termasuk di dalamnya dalam bidang mengetahui al-haq dan mengetahui al-batil. Barakallahu fiikum wa dan insyaallah taala pada kesempatan yang berikutnya kita akan membahas al-qaidah al-khamisah kaidah yang kelima di situ akan dibongkar oleh muallif hafizahullah taala seseorang yang betul-betul salafi ataukah dia hanya mengaku sebagai salafi. Ini kaidah yang kelima membedakan antara salafiyin dan orang-orang yang mengaku sebagai salafiyin padahal bukan salafiyin. Insyaallah akan kita kaji lebih lanjut pada pembahasan yang berikutnya dan kesempatan yang berikutnya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله